Karena di setiap mukaddimah atau dalam kita menyampaikan perkara-perkara yang penting sebagaimana terdapat dalam khutbatul hajah <clears throat> yang kita dengarkan bersama tadi kita berlindung kepada Allah wa na'udzubillahi min syururi anfusina berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa kami dari kejelekan-kejelekan nafsu kami karena memang nafsu itu selalu mendorong orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Oleh karena itu pada pembahasan kita pada kali ini yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan di dalam kita beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa orang-orang yang hatinya bersih, hatinya kosong dari yang lainnya, yang dia ingat hanya Allah Rabbul Alamin. Bagaimana doa seorang pemuda ketika dia bisa dengan izin Allah membuat orang-orang banyak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika orang yang masuk ke dalam gua, bagaimana dengan orang yang terdolimi, bagaimana dengan Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Semuanya disebabkan karena kekosongan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah dalam sebuah hadis Nabi bersabda tentang orang yang sholat di mana ketika dia keluar dari sholatnya dia mendapatkan pahala sepersepuluh dari sholatnya mendapatkan sepersembilan mendapatkan seperdelapan sepertujuh, seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga, dan juga ada yang dapat setengahnya. Itu semua kembali kepada hatinya ketika dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ashru salatih tus'uha, sumnuha, sub'uha, sudsuha, khumsuha, rubuha, thulusuha, nisfuha. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibn Hibban wa hassanahu Al-Albani rahimahullah taala. Sesungguhnya seseorang <clears throat> benar-benar dia telah keluar dari solatnya, selesai dari solatnya dan tidaklah dicatat baginya kecuali sepersepuluh dari solatnya. Ada juga yang mendapatkan sepersembilan, ada yang mendapatkan seperdelapan, ada yang mendapatkan sepertujuh, ada yang mendapatkan seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga dan juga ada dapat yang separuhnya. Hadis ini Hasan di Hasan Hasan Syalbani dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Perhatikan bahwa semuanya kembali kepada keadaan hati. Kembali kepada konsentrasi hati, kehusuan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis juga disebutkan dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslim yatawadda, fayuhsinu wudu'ahu, summa yakumu, fayusalli rakataini, muqabbilun alaihi ma biqalbihi, wa wajahihi, illa wajibat lahu, wajibat lahu al-jannah." Rawahu Muslim. Bahwa tidaklah seorang muslim dia berwudu Kemudian dia memperbaiki, memperbagusi wudhunya. Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan memperbaiki wudhu adalah dengan cara tiga kali tiga kali. <clears throat> Kemudian dia berdiri dan dia sholat dua rakaat mukbilun alaihima biqalbihi wa wajihi. Dia menghadap Allah dengan sholatnya dua rakaat tersebut, menghadap dengan hati dan wajahnya. Illa wajabat lahul jannah kecuali wajib baginya surga. Subhanallah. Bagaimana sikap Uqbah bin Amir? Ketika dia mendengar hadis tersebut, dia mengatakan apa? Ma ajwadu hadihi. Betapa indahnya kalimat tersebut. Inilah sikap salafus soleh, sikap sahabat ya yang menunjukkan bahwa ketika mendengarkan akhirat, ketika mendengarkan kata-kata surga, dia mengatakan betapa indahnya kalimat tersebut, mengaguminya, dan tidak hanya sekedar mengaguminya, tapi bagaimana bisa menjalankannya. Ini menunjukkan sikap sahabat bagaimana pandangan mereka terhadap negeri akhirat ketika mendengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkataan dari orang yang mereka cintai perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa tinggi keimanan mereka betapa dekat jarak pandang mereka dengan akhirat. akan akhirat melihatnya dengan langsung. Karena apa? Karena ketinggian iman. Sehingga mengatakan, ma'ajawadu betapa indahnya kalimat ini. Maka kita lihat di sini, kalau orang berwudu dengan baik, kemudian sholat dua rakaat menghadap Allah biqalbihi wa wajahihi. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan dengan kedua lafadz ini yaitu anwa al khudu wal khusyu. Ya, jenis dari al khudu wal, wal Al khudu ya terjadi fil Allah dengan anggota badan wal khusyu bil qalbi. Sementara khusyu dengan hati. Maka di sini ya mukbilun alaihi ma bi qalbi wajhihi menghadap Allah dengan hati dan wajahnya. Tidak hanya sekedar wajah, sementara hatinya ada di kantor. Tidak hanya dengan wajah, sementara hatinya ada di jalan. Sementara hatinya ada di rumah. Hatinya ada di keluarganya. Artinya hatinya lalai. Maka dengan hati yang penuh kehusuan, karena yang dimaksud dengan menghadap dengan hatinya itu al-khusyu' wal nah, khusyuk bil qalb. Nah, khusyu' dengan hati. Wal khudu' al khudu' dengan anggota badan, yaitu dia menghadap Allah Rabbul Alamin, maka apa kata Nabi illa wajabat lahul jannah kecuali Allah wajibkan kepadanya surga. Subhanallah. Maka kedudukan di dalam kita mendudukkan hati kita agar kosong dari yang lainnya, ingat hanya kepada Allah Rabbul Alamin ketika kita dalam segala hal, terutama di dalam sholat. Karena ini sangat penting, dan bagaimana kita bisa ke sana tentunya kiat-kiatnya sangat banyak diantaranya adalah melepaskan segalanya ketika kita mau sholat ya. dan kemudian kita mengingat Allah Rabbul Alamin ya kemudian kita memahami apa yang kita baca dari bacaan-bacaan yang kita baca yang akan membantu banyak untuk kita akan mengosongkan hati kita dan hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaannya yang sangat besar. Penulis mengatakan wa kaifa kana wad'a al-ghulam mumin 'indama ukhidha yulqa bihi min fawqil jabal. Bagaimana seorang pemuda yang pernah kita sampaikan ketika dia dibawa ke atas gunung kemudian mau dilemparkan laqad farraqa qalbahu lillah biddu'a kemudian dia mengosongkan hatinya dengan apa dengan berdoa kepada Allah Rabbul Alamin dengan berdoa apa Allahumma kfinihim bima syi'ta ya Allah cukupan aku dari mereka sekehendakmu artinya tolonglah aku dari mereka ya Allah aku pasrah kepada engkau dia kosongkan hatinya dari yang lain, tidak takut kepada yang lain, hanya takut kepada Allah. Tidak khawatir kepada yang lainnya. Dia hanya menyandarkan segalanya kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala justru sebaliknya melempar orang-orang yang mau melemparkannya dari gunung. Melempar tentara-tentara yang sudah dikirim oleh raja untuk melemparkannya dari gunung. Ini semua kenapa? ومن هنا يشتد إيمان من يفهم حديث من يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم dari sini akan bertambah keimanan seseorang yang memahami sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa al jannatu aqrabu ila hadikum min syiraqi na'lihi wan naru mislu dhalik. bahwa sorga itu akan lebih dekat kepada seorang di antara kalian dibandingkan dengan tali sandalnya. Demikian juga dengan neraka. Apa maksudnya? Fa inna man ra'a al-qurba minal jannah wa hassaha biqalbi farragha nafsa amma siwaha laha. Barang siapa yang melihat dekat dengan sorga dan merasakan dengan hatinya, maka dia akan mengosongkan dirinya untuk apa? Untuk tidak mengingat yang lainnya. Demikian juga waman ru'an nar kurbaha bihadal qadar fa'innahu la yanshagil li siwal bu'da anha wahada minal ikhlas Demikian juga dengan orang yang melihat neraka ya, dengan cara seperti itu bahwa neraka dekat, bahwa kita juga tidak akan bisa selamat dari api neraka. Kita merasa terancam dan demikian seharusnya seorang beriman seperti telur di ujung tanduk dia tidak merasa aman, namun dia memiliki harapan yang besar. Harap cemas, al-khawf war-roja. Dia berharap bisa masuk surga dan dia takut dengan api neraka. Maka dengan demikian dia senantiasa menyibukkan dirinya bagaimana bisa menjauhkan dari api neraka. Ya. Bagaimana juga di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Lau ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah ma tama'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanata min, jan, min jannatihi ahadun akhrajahu muslim seandainya seorang beriman seorang mukmin dia tahu ya, siksa yang ada di sisi Allah maka dia tidak ingin seorang di antara mereka ya, mengharapkan surganya. Dan seandainya seorang kafir dia tahu rahmat yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan putus asa seorang di antara mereka dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya seandainya orang itu mengerti siksa yang ada di sisi Allah, maka dia akan mengosongkan hatinya. Oh, dari mana? Dari lin najah min azabiha untuk selamat dari azab Allah Rabbul Alamin. Kalau dia tahu bagaimana besarnya siksa Allah, neraka Allah, alaiha malaikatun, ghiladun, shidadun, la ya'sun Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma di mana neraka tersebut bahan bakarnya manusia dan batu, ya, di dalamnya terdapat malaikat yang sangat kejam dan bengis. Maka kalau tahu seperti itu, dia akan mengosongkan hatinya, ya, agar apa? Agar bisa selamat dari azab Allah. Walam jannah allati hiya muradu kulli 'abdin mu'min dan tidak akan yang ingat dengan surga. Ya, di mana ini merupakan kehendak dan keinginan bagi setiap hamba yang beriman. Inilah pemahaman ahlu sunnah. Inilah pemahaman ahlu sunnah. Dan kita lihat, kita bandingkan dengan pemahaman-pemahaman sufi yang mengatakan sebagian atau mereka mengatakan kalau engkau beribadah jangan mengharapkan surga dan kalau beribadah jangan takut dengan neraka bahkan di antara mereka mengatakan banyak kita dengarkan tidak apa-apa kita masuk neraka asalkan Allah ridho. Tidak mungkin seperti itu. Sehingga terucapkan dengan ucapan-ucapan yang dibaca di antara azan dan iqamah yang seharusnya dia tawabu khusyuk menghadap Allah sambil menunggu sholat karena dengan menunggu sholat malaikat pun akan mendoakan kepadanya Allah mufrahu wa Allah marhamhu ya Allah ampuni dia dan sayangi dia berdoa masing-masing akan tetapi mengumandangkan yaitu lagu-lagu atau syair-syair yang tidak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu juga isinya bertentangan dengan dasar-dasar syariat. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya yaitu mengganggu orang yang sedang sholat sunnah. Seperti bacaan ilahi lastul firdausi akhla ولا أقوى على نار الجحيم فهب توبة وافر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل عداد الرمال فهب توبة وافر ذنوبي dan seterusnya ya yang artinya apa ya Allah aku tidak pantas menjadi penduduk surga Firdaus dan aku tidak kuat untuk masuk ke dalam api neraka padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pelajaran kepada kita dengan doa yang alhamdulillah sepertinya tidak satu pun dari orang Islam tidak menghafalnya yang kita dengar yang kita kenal dengan doa sapu jagat bukankah demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban Seandainya orang tersebut berdoa dengan doa itu dan dia pelankan doanya sehingga tidak mengganggu yang lainnya, karena memang di antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab untuk doa. Jauh tidak ada bandingannya dengan bacaan yang tadi. Yang pertama ini adalah Quran mengajarkan kepada kita. Yang kedua adalah waktunya di antara azan dan iqamah. Dan yang ketiga ter terbebas dari mengganggu orang yang sedang sholat. Maka kalau kita melanggar dari agama pasti ada akibatnya para jemaah. Bagaimana dikatakan tidak sesuai dengan dasar-dasar syariat. Kalau mengatakan, Ya Allah, aku tidak pantas menjadi penduduk surga Firdaus. Padahal kalau Nabi menyuruh kita, ya, Iza sa'altumullah al-jannata, fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Dan kita diminta wakina azab benar. Ya, jauhkan aku dari api neraka. Maka orang-orang sufi mengatakan, kalau engkau beribadah, jangan mengharapkan surga. Ya. Dan kalau engkau beribadah, mereka mengartikan ikhlas adalah nggak apa-apa engkau masuk neraka. Nauzubillah, tentu tidak seperti ini. Ya. Orang yang beribadah hendaklah sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Talib bin Habib dalam kita beribadah. Definisi takwa, ta'rif at-taqwa. At-taqwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nur min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka maksiat Allah ala nur min Allah takhaf Allah. Yang namanya takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah dengan apa? Dengan mengharapkan pahala dari Allah, as-sawab dari Allah, apa lagi kalau bukan jannah. Jadi harus ada harapan akan balasan surga. Demikian ketika engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah, hendaklah berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan perasaan. Sama dengan ketika melakukan ketakwaan, yaitu berdasarkan ilmu, berdasarkan cahaya Allah, berdasarkan Quran dan Sunnah yang dipahami oleh salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi tabi'in, orang yang mengikuti mereka dengan mengharap pahala dari Allah, demikian juga ketika meninggalkan perbuatan maksiat berdasarkan ilmu dan karena takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Siksa Allah apalagi kalau bukan neraka. Maka seandainya orang beriman ngerti tentang siksa Allah, ya maka dia nggak apa-apa nggak masuk surga asalkan nggak masuk neraka. Tapi tentunya ya ini menunjukkan betapa beratnya siksa api neraka sehingga jangan ditantang nggak apa-apa masuk neraka naudzubillahi min dalik ya. maka ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengosongkan hati kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang yang tahu bahwa surga itu lebih dekat dengan tali sendalnya tadi maka dia berharap bagaimana dia mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah akidah Ahlus Sunnah di dalam beribadah yaitu bainal khauf war raja. Khauf takut, takut kepada siksa Allah. Ya, takut akan tidak diterimanya amal ibadah kita sebagaimana sudah berapa kali kita dengarkan bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah tentang firman Allah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah orang-orang yang memberi apa yang telah kami berikan kepada mereka sementara hatinya takut. Aisyah mengatakan dan Isa memahami ayat ini, umul ladzina yashrabuna al-khamra wa yusrifun. Mereka orang-orang yang minum khamr dan melampaui batas. Apa kata Nabi La ya binta Siddiq? Tidak ya binta wahai putrinya Abu Bakar Siddiq, walakinnahum الذين yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna yuqbala minhum. Bukan seperti itu wahai anaknya Abu Bakar Siddiq. Akan tapi mereka adalah orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah. Sementara mereka khawatir, mereka takut tidak diterima amal-amal mereka. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang bersegera ya dalam kebaikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Sahihah. Maka tidaklah sekali lagi sebagaimana yang saya sebutkan tadi orang-orang yang beribadah dengan mengatakan ya janganlah minta surga minta ridho Allah yang gak, gak, gak, gak apa-apa masuk neraka yang penting Allah ridho tidak ada konsep seperti itu di dalam agama menyalahi usul, menyalahi usuluddin. Ya. Dan kita tahu bagaimana doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan kita tahu bagaimana anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa idza sa'altumullah al-jannata fas'alu al-firdaus kalau kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Subhanallah. Ya. Fa'inna asbab kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataanlah kitabullah Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk-petunjuknya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia orangnya. Apapun kedudukannya. Kalau menyelisihi Allah dan Rasulnya tentu tidak kita hiraukan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wahai orang beriman janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan rasulnya Allah sudah berfirman Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah aku minta kepada engkau kebaikan di dunia wa fil akhirati hasanah dan kebaikan di akhirat apa kebaikan di akhirat kalau bukan surga Apa kebaikan di akhirat kalau bukan melihat wajah Allah? Lilladina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang berbuat, berbuat baik mendapat al-husna, yaitu al-jannah. Wa ziyadah, yaitu an-nazar ila wajahillah. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kebaikan. Puncak dari kebaikan. Di akhirat tidak ada lagi. Berarti kita minta kepada Allah surga. Wakina azabannar. Kita minta kepada Allah perlindungan dari api neraka. Lantas bagaimana kita mengajarkan dan mengatakan kepada orang, kalau engkau beribadah jangan mengharap surga. Engkau beribadah mengharap ridho Allah, enggak apa-apa engkau masuk neraka, yang penting Allah ridho. Konsep dari mana? Ikhwatal iman, pendengar rojak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mengosongkan hatinya di dalam dia beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, mengharap hanya pahala Allah, takut kepada siksa Allah, maka ketika dia melihat siksa, seandainya tahu siksa Allah, maka dia tidak ingat dengan yang lainnya. Berarti ini menunjukkan harus takut kepada siksa Allah. Dan seandainya orang kafir tahu akan rahmat Allah, tidak akan putus asa akan akan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya penulis mengatakan fi musahabati ahli ikhlas wal intifa bi ikhlasihim yaitu berkawan dengan orang-orang yang ikhlas dan bisa mengambil manfaat dari keikhlasan mereka. Sudah berlalu pada kita bagaimana orang yang masuk goa ketiganya dengan keikhlasan mereka yang pertama keikhlasan dalam berbakti kepada kedua orang tuanya Allah kabulkan doanya yang kedua dengan keikhlasannya ketika dia tidak berzina dengan seorang wanita yang dinanti-nanti. Dengan wanita yang dikagumi. Sehingga ketika ada kesempatan dan tidak mungkin untuk tidak melakukannya. Karena wanita tersebut sudah menyerahkan dirinya. Namun ketika dia ikhlas ingat akan siksa Allah. Ingat akan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wanita ini mengatakan jangan kau robek cincin kecuali karena Allah dengan hak Allah, kemudian dia takut ikhlas dalam hal ini dan dia berdoa dengan keikhlasan berbuat seperti itu dikabulkan tergeselah pintu gua dari batu tersebut. Dan yang ketiga seorang seorang majikan di mana salah seorang di antara salah seorang di antara uh, karyawannya meninggalkan gajinya yang belum diambil kemudian kembali minta kepadanya dan diberikan lebih dan jauh lebih besar daripada gajinya. Dan dia mengatakan bahwa gaji semua itu merupakan milikmu. Dari dulu berkembang-berkembang tidak aku sentuh dengan kejujurannya. Keikhlasan dalam kejujuran. Dia berdoa kepada Allah SWT. Fahris ala musahabati ahli ikhlas. Tantafi bifadlillah bi wa du'aihim. Fahris, jagalah ya untuk senantiasa apa berkawan bersama dengan orang-orang yang ikhlas maka engkau insya Allah dengan keutamaan Allah bifadlillah akan bisa mengambil manfaat dari keikhlasan mereka dan doa-doa mereka maka di sini memang amat berat ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mudah untuk dilantunkan oleh bibir-bibir kita namun betapa berat dan berat untuk dilakukan terutama pada zaman yang benar-benar penuh dengan fitnah, fitnah nasyubah, fitnah syubhat dan fitnah fitnahnya syahwat. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Rabbul Alamin agar kita bisa diterima amal-amal ibadah kita ya, dan menjadi orang-orang yang bisa membersihkan diri dari berbagai macam tujuan-tujuan yang tidak kekal dan tujuan-tujuan yang fana yang tujuan-tujuan yang bisa mendatangkan murka Allah Rabbul Alamin, tujuan-tujuan yang bisa menghalangi doa kita kepada Allah, tujuan-tujuan yang bisa menghalangi kebaikan-kebaikan yang kita akan dapatkan nanti di, di akhirat. Dalam sebuah hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudulan yattabi'una majalis az-zikr. فإذا وجدوا مجالسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد بعباد لك في الأرض يسبحونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وما يسألوني قالوا يسألونك جنتك وقال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيروني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا Qala sayakuluna Rabb fihi Rabb fihim fulanun abdun hatta innama marra fajalasa ma'ahum fayaqul walahu ghafartu humul qaum la yashki bihim jalisuhum akhrajahu bukhari wa Muslim Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang senantiasa berjalan di atas permukaan bumi ya, yang memiliki perhatian ya kemudian mereka mengikuti majelis-majelis dikir perhatikan di sini jangan sampai keliru ketika mereka mendapatkan satu majelis di situ ada zikir mereka duduk bersama mereka ya dan majelis zikir sebagaimana dikatakan Abu majelis ilmu ya majelis zikir adalah majelis tentang halal dan haram menjelaskan tentang fikih haram dan halal, menjelaskan tentang fikun nikah, fikun waris dan lain sebagainya. Majelis ilmu. Binama, di mana mereka hafal ba'dhum ba'du bi ajnihatihim yaitu mereka saling mengelilingi, menaungi dengan sayap-sayap mereka sampai mereka penuh duduk di antara mereka yaitu orang-orang berzikir kepada Allah di antara langit dan bumi. Ketika orang-orang sudah Selesai dari majelis tersebut, kemudian para malaikat tersebut naik ke langit, sampai ke langit, dan Allah bertanya kepada mereka. Dan Allah maha tahu tentunya, dengan pertanyaan dari mana kalian? Apa jawaban malaikat tersebut? Kami datang dari sisi hamba-hambamu di atas bumi. Mereka bertasbih kepadamu. Mereka bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Mereka bertahmid, mengucapkan alhamdulillah dan mereka berdoa kepadamu. Maka Allah SWT berfirman, apa yang mereka minta kepada aku Malaikat menjawab, mereka minta surgamu ya Allah. Allah bertanya kembali, apakah mereka itu melihat surgaku? Ya. Apa kata mereka? Kata malaikat, tidak ya Allah, tidak ya Rabb. Kemudian Allah bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka tahu surgaku? Malaikat menjawab, mereka akan minta perlindungan kepadamu. Allah bertanya lagi, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Malaikat menjawab, dari nerakamu ya, ya Allah. Coba perhatikan ini, minta surga, minta neraka, berlindung dari api neraka. Ini nas. Maka berhentilah dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar dalam kita berakidah, dalam kita menyusun ibadah kita di atasnya. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah mereka tahu, apakah mereka melihat nerakaku? Malaikat menjawab, tidak ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka melihat nerakaku? Malaikat menjawab, mereka akan mohon ampun kepadamu Kemudian Allah berfirman, sungguh aku telah mengampuni mereka. Dan aku memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungan. Ya. Kemudian Nabi bersabda, malaikat mengatakan, Ya Rabbi, di antara mereka ada seorang hamba yang sering melakukan kesalahan dan dia melintas kepada majelis itu, lewat majelis itu, ya. Artinya cuman sekedar lewat dan duduk bersama mereka, tidak ikut-ikutan. Apa kata Allah? Walahu ghafartu. Aku juga mengampuni dia. Humul qom la yashki bihim jalisuhum. Karena mereka lah kaum di mana tidaklah sengsara duduk bersama mereka. Duduknya saja bersama mereka itu sudah memberikan faedah dan manfaat. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun tentunya perhatikan dari hadis ini pertama majelis zikir, kemudian sirah jamak yang disebutkan dalam hadis ini kemudian difahami oleh sebagian orang yaitu zikir bersama-sama. Dan sudah sering kita perdengar dengarkan bersama bagaimana seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud mengingkari orang yang zikir bersama-sama. Apakah para sahabat tidak memahami hadis tersebut? Tidakkah kita ingat ketika Abu Musa al-Ash'ari datang ke masjid melihat orang ya ada yang memimpin sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah, halilu mi'ah. Ya, bertasbihlah seratus kali, bertakbirlah dihitung dengan batu. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala beliau terheran-heran dengan perbuatan tersebut. Herannya karena apa melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Lantas datanglah kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaan malam-malam namun tidak berani ketok pintunya. Begitu menghormati dan memuliakan orang yang lebih alim darinya. Padahal derajatnya sama sahabat sampai waktu subuh setelah ketika Abdullah bin Mas'ud keluar dan menegur orang-orang yang sedang menunggunya. Ya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan apa yang dia lihat dalam masjid yaitu orang yang berzikir bareng-bareng dipimpin. Kemudian Abdul bin Mas'ud mengatakan, apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, kata Abu Musa al-Syari. Menunggu engkau. Kemudian datanglah keduanya ke masjid. Lalu Abu Abdullah bin Ibas radhiyallahu anhu bertanya kepada pemimpin mereka dan mengatakan hitunglah kesalahan kalian, aku jamin kebaikan-kebaikan kalian. Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi SAW sementara sahabat Nabi pakaiannya belum lusuh dan alat minumnya belum pecah Artinya, para sahabat Nabi masih ada, kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi saw. Apa jawabannya? Wahai Abu Abdurrahman, kunyah dari Abdullah bin Mas'ud. Kami tidak mengerjakan kecuali kebaikan. Apa kata beliau? Kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi tidak sampai. Kalau memang Hadis ini dijadikan oleh sebagian orang sirah jamak yusabbihunak wa yuhallilunak ya, wa yahmadunak wa yas'alunak. Mereka bertasbih kepada engkau, membaca tahlil kepada engkau, bertahmid kepada engkau, dan mereka minta kepada engkau dijadikan sebagai dasar bahwa adanya zikir jama'i, zikir bersama-sama, atau doa bersama-sama, maka lihat bagaimana pengingkaran sahabat tersebut dengan asar yang sahih. Yang diwala oleh Imam Ad-Darimi. Dan lihatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang benar seperti itu maknanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Allah berfirman sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapakah mereka? Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka lah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Siwah jamak bentuk jamak, orang-orang yang berzikir. Kalau memang siwah jamak ini dijadikan sebagai dasar bahwa zikir bersama-sama, maka tentu konsekuensinya ayat berikutnya, kelanjutan ayat, mereka yang berzikir kepada Allah kiaman, yaitu berdiri wa qu'udan duduk ya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim dan berbaring ya. apakah ada orang yang zikir bareng-bareng berbaring ini saya ambil faedah dari kitab Ustadzun Al-Fadil Abdul Hakim Abdul Hakim bin Amir Abdad dalam kitab beliau laukana khairan la sabakuna ilaih subhanallah seandainya sirah jama yang terdapat dalam surat uh, Al-Imran ayat 190 sampai 191 Yadkurun Allah sirah bentuk jama mereka berpikir kepada Allah qiyaman wa ala junubihim ya wa yatafakkaruna fi khalqis samawat mereka berpikir, dalam keadaan berdiri duduk dan berbaring apakah ada orang berpikir ia bersama-sama sambil berbaring, maka tentunya tidak demikian. Tidak ada orang sambil tiduran bersama-sama satu masjid kemudian berzikir. Dan kalau Allah bentuk jamak diartikan seperti itu. Pertama, dari pemahaman bentuk jamak tidak demikian. Dan majelis zikir sebagaimana tadi saya sebutkan, ya, asar dari sahabat Abu Darda mengatakan apa? Bahwa itu majelis halal dan haram. Majelis ilmu, majelis tentang menjelaskan tentang tolak dan nikah, majelis tentang waris dan lain sebagainya. Kemudian asar dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari tadi mengingkari, justru mengingkari yang demikian karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini yang bisa kita ambil sebagai syahidnya adalah bersama dengan orang-orang yang ikhlas, bersama dengan orang-orang yang mengosongkan hati mereka, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka, memohon surganya. Mereka minta surga, mereka minta perlindungan dari api neraka. Coba perlu bukti apa lagi di dalam kita beribadah hendaklah didasarkan atas itu. Dan asar-asar para ulama seperti perkataan Tolok bin Habib tadi, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nur min Allah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nur min Allah takhaf Allah. Engkau berbuat ketaatan kepada Allah, itulah makna takwa. Engkau berbuat ketaatan kepada Allah berdasarkan nur nurullah, cahaya Allah dan cahaya Allah maksudnya ilmu. Ya. Bagaimana perkataan Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Aku mengeluh tentang jeleknya hafalanku kepada waqi' guru beliau dan dia memberikan petunjuk agar aku meninggalkan perbuatan maksiat dan beritahukan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Maka yang dimaksud dengan anta'mala malabi ta'atillah ala nur min Allah, yang dimaksud dengan takwa engkau melakukan ketaatan, melakukan ibadah berdasarkan cahaya Allah, berdasarkan ilmu. Dan dimaksud dengan ilmu adalah sebagaimana perkataan Al-Dhahabi adalah al-ilmu maqala Allah Qala Rasul, qala sahabah, laisa bitamwih. Ilmu adalah firman Allah. Sabda Rasulullah dan perkataan para sahabat. Maka di sini kalau kita beribadah, hendaklah kita berdasar Al-Quran dan As-Sunnah yang difaham oleh salaful ummah Kemudian tujuannya dalam kita menjalankan ketaatan sawab Allah, pahala Allah. Sebagaimana disebutkan di sini, mereka minta kepadamu, ya Allah, kata malaikat, yas'alunaka jannatak. Mereka minta kepadamu sorgamu. Dan mereka mengatakan, wa yastajirunaka. Mereka minta perlindungan kepadamu. Allah bertanya, "Wa mimma yasta'jiruni?" Dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Qalu min narika ya Rabb. Mereka para malaikat mengatakan dari nerakamu ya Allah. Maka Al-Qur'an dan As-Sunnah itu saling memberikan dukungan, saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian juga dengan pemahaman as-salafus saleh. Mereka mengatakan definisi takwa tadi tidak lain mereka pahami dari bagaimana Al-Quran dan Sunnah menjelaskannya. Maka sungguh aneh ketika ada orang mengatakan tidak apa-apa masuk neraka yang penting Allah ridho. Dari mana perkataan tersebut? Maka kembali lagi kepada persoalan orang-orang yang mengosongkan hatinya berzikir kepada Allah, mengosongkan hatinya mohon ampun kepada Allah, mengosongkan hatinya minta surga Allah dan berlindung dari neraka Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti inilah yang dikatakan orang-orang yang ikhlas. Orang-orang seperti inilah yang kita harapkan doanya. Orang-orang seperti inilah yang kita mengharap bisa bergaul bersamanya. Karena hendaklah kita bermusahabah bersama dengan orang-orang yang seperti itu. Kata penulis, fahrus ala musahabati ahli ikhlas dan tantafi' bifadlillah biikhlasihim wa du'aihim. Perhatikan engkau senantiasa bersama dengan orang-orang yang ikhlas. Ya, al-ikhlas, orang-orang bertauhid. Karena dengan keikhlasan, hati kosong, dan kosong di sini dari urusan yang lain, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dia ada dalam hatinya, yang dia ingat. Maka kita lihat bagaimana faidah rokibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal bar idzahum yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ankabut pada ayat yang ke-65 ketika mereka berada di atas kapal, di atas perahu, di atas bahtera, diterjang ombak kanan kiri depan belakang hanya kematian yang ada. Da'awullaha mukhrisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Sudah tidak ingat ingat apa-apa yang lain. Apa yang terjadi? Allah selamatkan mereka dari bencana tersebut. Namun dasar manusia, ya, ketika sudah lepas dari bencana, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke daratan, "Lamma najjahum ila al idahum Ketika kami selamatkan mereka ke atas daratan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini keikhlasan bisa menyelamatkan dari bencana. Demikian pula bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, orang-orang yang bersih hatinya, mengosongkan hatinya dari yang lainnya. Dan mengisi hatinya dengan zikrullah, mengisi hatinya dengan doa kepada Allah, mengisi hatinya dengan istighfar kepada Allah, maka para orang yang seperti ini kita harapkan untuk bisa bersamanya dan senantiasa kita mengharapkan doanya karena doanya akan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahzar min al-bu'di an ahli al-ikhlas. Wadu ila wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka min khilal hadzal hadis. Kata beliau, ya hati-hatilah dari jarak yang jauh ya dengan orang-orang yang ikhlas. Perhatikan bagaimana wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihim as-salah illa qad istahwaza alaihim syaitan. Fa'alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanam al-qasiyah." أخرجه أحمد wa Abu Dawud wa Nasai dan yang lainnya dan disahihkan oleh Albani di dalam At-Targhib At-Tarhib ya, Hasan Sahih apa kata Nabi tidaklah ada tiga orang di suatu desa atau suatu kampung kemudian di situ tidak ditegakkan sholat berjamaah kecuali Allah akan menguasakan kepada mereka syaitan Fa'alaikum bil jamaah wajib bagi, bagi kalian untuk berjamaah. Berjamaah bukan berarti membentuk kelompok-kelompok. Ya, membentuk kelompok. Mengangkat satu pemimpin, dua pemimpin sehingga membuat perselisihan dan kepecahan kaum muslimin. Fa'alaikum bil jamaah di sini yaitu ya, kalau kita lihat dia dari hadis ini, siakul kalam, siakul hadis la tuqamu fihim as-salah. Ya. Ma min salasatin fi qaryatin la badwin. Tidaklah ada tiga orang di satu desa atau satu kampung la tuqamu fihim as-salah tidak ditegakkan di atas mereka salat illa qad istahwadha alaihim asy-syaitan kecuali Allah taala akan menguasakan kepada mereka syaitan fa'alaikum bil jamaah maka ketegakkan salat berjamaah fa inna ma ya'kulu dzib min al-ghanam al-qasiyah Sesungguhnya serigala akan makan domba yang sendirian. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan bersa orang-orang yang ikhlas, ikhlas dalam pengertian bertauhid, ikhlas dalam pengertian dalam kita beribadah hanya untuk Allah Rabbul Alamin, ikhlas dalam pengertian kita mengosongkan diri, kemudian isi dengan zikir pada Allah, dengan istighfar, dengan berdoa, perlindungan dari neraka dan mohon dimasukkan di dalam surga. Maka bersama dengan orang-orang seperti itu akan mendapatkan banyak keutamaan, akan mendapatkan banyak kebaikan, di antaranya doa insyaallah dikabulkan dan kebaikan-kebaikan yang lain ya, akan didatangi oleh para malaikat, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ilmu yang mengajarkan tauhid, majelis ilmu yang mengajarkan tentang halal dan haram, dan yang lainnya. Kemudian saya tambahkan di sini beliau mengatakan setelah menjelaskan tentang al-ikhlas beliau menjelaskan tentang jenis-jenis riya min anwa'ir riya karena ketika menjelaskan sesuatu kemudian diberikan lawannya sebagai pembanding akan lebih jelas kepada kita sesuatu tersebut Beliau mengatakan min anwa'ir riya. Di antara jenis-jenis riya. Kita tahu bahwa riya merupakan syirik. Syirkun asghar. Ya. Namun kalau senantiasa selalu melakukan perbuatan-perbuatan dari awal selalu untuk riya, maka bisa masuk ke syirik besar. Bagaimana penjelasan Syekh Muhammad? Bishal Al-Usaimin dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid. Di antara jenis riak kata beliau, Ar-Riya'u Al-Badani. Riak badan. Bagaimana hal itu terjadi? Wa yakunu bi'idharin nuhul wasifar. Liyar al-abdu, liyar al-ibadu bidalika shiddatan ijtihad. Ghalabata khafil akhirah. Bagaimana riak badan? Ya pertama jenisnya dari antara riak badan, yaitu dengan menampakkan anuhul, ya seperti badan kayak kurus, bosifar dan pucat kering, ya agar apa? Agar orang melihat, wah dia syiddatal ijtihad, ya sungguh benar-benar apa namanya eh, besar sekali upayanya beribadah dan seakan-akan takut kepada akhirat Ya. Kemudian dia menge mengecilkan suaranya, ya. kemudian terlihat pandangan dari pandangannya, ya, kemudian dia dilihat dari badannya yang kering, ya, liyadulla bidzalika ala annahu muwazib ala ala saum untuk menunjukkan dengan yang keadaan seperti itu bahwa dia orang-orang orang yang yang berpuasa. Ya, namun di sini tentunya kalau memang itu ada keadaannya adalah yang sebenarnya begitu, maka tentunya mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semua dari keadaan yang namanya ria. Allah pembahasan macam-macam ria ini kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ada ria dari sisi pakaian, ada ria dari sisi ucapan, ya tadi ria dari sisi badan, ria dari sisi pakaian, ria dari sisi ucapan, ya kemudian ria dari sisi perbuatan, dan ria juga dari sisi yaitu Eh, teman dan orang-orang yang mengunjunginya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ah Abdul Basir. Uh, ta'ala Nah, Alhamdulillah, syukur jazakallah khair pada Ustaz yang telah memberikan uh, materi yang sangat bermanfaat sekali dan kami doakan semoga Allah menjaga beliau, menjaga keluarga dan berkah dari keluarga uh, dari ilmu yang beliau sampaikan. Dan Sebelum kita lanjutkan dengan sesi interaktif bagi Anda para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, akan kami jeda sejenak untuk rehat bagi Anda. Jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Al-Quran Afala Afala رجع 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رجع 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Baik, Alhamdulillah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Ikhwatul iman, rahimanallah wa iyyakum Setelah kita mendengarkan pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Mahfud Umri Hafizullah. Selanjutnya kita akan bersoal jawab dan sebelum kita angkat dari pertanyaan telepon akan kita angkat eh, tiga pertanyaan pertama dari lain pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada di pagi hari ini yaitu mengenai masalah eh, masalah mendatangkan kehusuan. Di antaranya dari Bapak Jandi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uh, bagaimana caranya mendatangkan kehusuan di dalam uh, kehidupan kita sehari-hari? Dan ya, ya. itu aja Ustaz. Kehusuan ya. Iya betul Ustaz. masuk ke Eh, kami ulangi Ustaz, ada pertanyaan diantaranya dari Bapak Jandi di Jakarta dan ada beberapa pertanyaan senada yang lainnya, yaitu bagaimana eh, cara mendatangkan eh, kehusuan di dalam hati ini karena sangat sulit sekali untuk mendatangkan kehusuan tersebut. Ah, iya, khusyuk. Ya. Iya, betul. Ah, ya. Baiklah, memang sebagaimana Abdullah bin Abbas mengatakan ilmu yang pertama kali diangkat pada manusia adalah khusyuk yaitu kehusuan. iya. Dan ketika kita menjalankan sholat maka syaitan akan datang kemudian mengingatkan segalanya kepada kita apa yang kita lakukan dan yang kita lupa ketika di luar sholat maka bagaimana kita meraih hal tersebut tidak bisa tidak semua harus kita minta kepada Allah Rabbul Alamin ya. dan kita minta perlindungan ya sebagaimana fima makna dalam hadis ya kita berlindung Allahumma inni a'udzubika min ibn la yanfa wa min qalbin la yakhsha ya Allah aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk bagaimana kita bisa mendapatkannya ketika kita sholat maka kita niatnya dengan baik ya kita niat betul-betul ketika sholat bahwa kita menghadap Allah Rabbul Alamin dengan khusyuk wal khudu biqalbih wal wajhi ya. dengan hati dan wajah kita dengan hati dan anggota badan kita dan anggota badan zahir itu memang menampakkan batinnya tidak jauh dari batinnya zahir tidak jauh dari dari batinnya meskipun tidak harus selalu seperti itu nampak zahirnya masa Allah badannya ketika sholat ya seakan-akan khusyuk tapi hatinya lalai maksudnya lalai apa ternyata karena ingin dilihat orang nah ini ya namun, sebagaimana tadi hadis yang saya bacakan bahwa yusalli raka'atain muqbilun alaihi ma biqalbihi wa wajhihi dia sholat dua rakaat ya menghadap dengan dua, dua rakaat tersebut dengan hati dan wajahnya kata al Imam An Nawawi rahimahullah taala yaitu Nabi mengumpulkan dua lafaz ini dari jenis khudu dan khusyuk khudu dengan anggota badan khusyuk dengan dengan hati maka bisa bisa kita raih ketika kita sadar bahwa kita ketika sebelum takbir kita ingat Allah dan kosongkan hati segalanya. Ya, pertama kosongkan hati ketika mau takbir dari segala urusan dunia. Allah Akbar hanya ingat Allah. Sebab selebihnya bertawakal kepada Allah. Yang kedua adalah ya kita ingat-ingat bagaimana cara sholat yang benar secara, secara zahir. Sehingga bagaimana cara takbir yang benar, bagaimana cara ruku yang benar, maka kita sibukkan dengan perkara yang berkaitan dengan sholat yang sedang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, yaitu bacaan yang kita baca. Saudara kita paham artinya. Ketika mengatakan, iya karena budu wa iya karena stain, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami uh, mohon pertolongan. Ya. Maka kalau kita berdoa dengan seperti itu dengan sepenuh hati, yang tidak ada yang kecuali bacaan Al-Fatihah saja kalau bisa selesai dengan makna dan tafsir yang sudah barangkali kita pelajari tafsir tersebut, maka seseorang akan bergairah untuk menjalankan ibadah sholat tersebut. Dan kalau sholatnya baik, maka baik yang lainnya. Karena Nabi Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena kalau kita lihat dari gerakan sholat menunjukkan pengagungan kepada Allah, yang lainnya kecil. Ketika kita sujud menunjukkan betapa hina dan rendahnya kita, yang lainnya tidak ada artinya. Dan ini akan membawa pengaruh kepada kehidupan di luar sholat, aktivitas di luar sholat. Ya kalau ada orang yang masih ya orang sholat tapi masih akhlaknya dalam berbisnis, dalam bermuamalah dengan yang lain-lain masih amburadul, maka perlihat lihat sholatnya bagaimana. Periksa sendiri, kalau memang zahirnya bagus bagaimana tentang batinnya. Maka di sini ya kalau kita ingin mendapatkan kehusuan dalam sholat dan di luar sholat adalah pahami segala sesuatu dan memang uh, yang paling penting untuk mendapatkan khusyuan dalam segala hal adalah rasa takut kepada Allah dan itu didapatkan dengan apa? Dengan tauhid. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang khusyuk, orang yang takut kepada Allahnya para ulama. Dan Sufyan Ats-Tsauri membagi menjadi tiga ulama itu. Ya, sebagaimana dukul oleh Al-Hafidh Mukassir ketika menjelaskan ayat tersebut. Yang pertama adalah orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah dan mengenal Allah dengan tiga macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan tauhid asma wa sifat inilah yang sangat besar ya, pengaruhnya di dalam mendapatkan al khosiyah al-khusyu, rasa takut kepada Allah, rasa khusyu kepada Allah swt Ya, ketika kita mengetahui bahwa Allah memiliki nama Alim, Al-Alim yang Maha mengetahui. Ya. Demikian. Allah alam. Ya, dan, dan apabila eh, langkah-langkah uh, yang telah dijelaskan oleh antum tadi saat yang telah di, uh, mengenai ta, kita untuk mendapatkan khusyuan, apabila uh, telah kita laksanakan, namun uh, dunia tetap datang uh, menggoda kita ketika kita sedang sholat terutama ya, uh, dan kita lawan oleh hati kita, apakah uh, hal tersebut uh, apa uh, dapat mendatangkan apa kehusuan pula Ustaz, uh, yang dikatakan kehusuan yang benar pula ketika kita kadang Eh, terkalah dengan uh, godaan dunia tersebut dan kadang kita juga uh, bisa hanya sebentar khusus kemudian tergoda kembali. Iya. Ya itulah manusia dan syaitan senantiasa akan menggoda kita ketika kita sholat. Ya, setan akan sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan syaiton jasimun ala qalbi Adam bersarang di hatinya anak Adam ada di situ. Ya, ketika dia lalai ingat Allah, dia akan menguasai. Ketika ingat kepada Allah lagi, maka dia akan tersembunyi lagi. Ya. Demikian seterusnya. Maka kita lawan. Dan itu tidak akan membatalkan sholat kita dalam masalah tersebut. Ya. Namun kita lawan. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Saimin, ketika dia sholat pertama, dia khusyuk dalam pengertian, dia ikhlas semata-mata karena Allah. Pada rokat kedua, kemudian ada bisikan. Bisikan, wah kamu Masya Allah hebat sholatnya. Maka kalau ini tidak dilawan dengan istighfar kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, maka akan rusak. Rokaat yang kedua rusak dan rokaat yang pertama juga rusak karena kata beliau ini karena amalan yang bersambung. Ya. Maka kalau kita lawan, baik bisikan itu karena harta atau karena pujian-pujian karena ria, kalau kita biarkan, kalau ria kita biarkan, sholat kita rusak, pahalanya yang rusak. Adapun sholatnya sah tapi pahalanya rusak. Ya. Adapun masalah dunia tetap sah sholatnya dan pahalanya mendapatkan sesuai dengan kadar kehusuannya. Sebagaimana tadi kita dengarkan bersama hadis Nabi, Inna rajul Layan yansarifu wa ma Belahu lahu illa Ashru salatih tus'uha, sumnuha, sub'uha, sudsuha, khumsuha, Rumuha sulusuha, nisfuha. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibn Hibban. Ya, bahwa ada seorang yang selesai sholat, tidak dicatat pahala baginya kecuali sepersepuluh dari sholatnya. Ada juga yang mendapat sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga, dan setengah. Maka kembali kepada yaitu kolbun wal wajah. Al-qalb wal wajah. Ya. Yusalli rakatain mukbilun bihima ya bikolbihi mukbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi Kata Imam Nawawi menghadap dengan sholat tersebut dengan hati dan wajahnya maksudnya al-khudu wal khushu. Al-khudu dengan anggota badan, al khushu dengan dengan hati. Demikian. Ya, jazakallahu khair dan selanjutnya masih di pesan singkat yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari uh, penanya kita di Eh, Riau yaitu Abu Rumaisa di Selat Panjang. Uh, Nadarakumullah. Ustadz, apakah uh, ikhlas itu bertingkat-tingkat? Iya. Benar, ya. Bahwa ikhlas adalah bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman juga demikian, iman bertingkat-tingkat. Ya. Demikian juga dengan keikhlasan. Maka sejauh mana tingkat keikhlasannya seseorang, ya, maka itu juga akan mempengaruhi di dalam dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas dalam pengertian tauhidnya, maka orang harus membersihkan dari kesyirikan. Ya, ikhlas dalam pengertian ria, orang harus membersihkan dari ria. Ya, tidak bisa tidak. Ya. Dan orang yang ikhlas tadi mengosongkan hatinya, maka terkadang dia terisi dengan yang lainnya. Nah, maka di sini memang benar ikhlas juga bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan orang bisa ikhlas. Ya. Demikian Allah alam. Ya, terima kasih sekalian jazakum khair dan selanjutnya akan kami angkat penanya di line telepon di 0218236543 bagi Anda yang bertanya dan sudah ada Bapak Ade yang berada di Bogor. Silakan Bapak Ade. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz mau tanya. Eh, mohon maaf Pak Ade ya, sebelumnya Halo? dikecilkan radio monitornya Pak. Iya. Iya. Uh, mau bertanya eh, bagaimana Ustaz kita untuk supaya sholat itu dalam keadaan khusyuk seperti itu karena kadang-kadang kalau kita sedang sholat kadang-kadang semua apa namanya hal-hal yang lain seperti pikiran-pikiran yang lain untuk kerjaan di kantor di mana-mana kadang-kadang suka teringat seperti itu itu yang pertama Kemudian yang kedua, eh, kadang-kadang saya tahu dari teman atau dari istri, kadang sholat yang ada di masjid yang ada eh, makam dan sebagainya, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Demikian saja Baik. pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan pertama uh, tadi sudah dijawab Ustaz ya? Iya tentang masalah khusyuk. Iya ya. betul. Mungkin kita langsung Apakah yang kedua itu ya. Baik ya. Iya. Ya. Ya saya ulang pertanyaan agak apa-apa dengan singkat. Bagaimana bisa khusyuk? Ya ketika kita awal mau berangkat sholat atau ketika mau takbir, langsung kita niat dalam hati dan kita ingat pada Allah. Yang kedua, hendaknya kita uh, melupakan apa yang ada, berupaya untuk itu. Dan paling penting juga bagaimana kita memahami bacaan kita. Kalau kita tidak hafal dengan surat yang lain, surat Al-Fatihah yang sering kita baca, itu kita hafalkan maknanya, dan tidak kalah penting pula bagaimana memahami tafsir dari surat al Fatihah. Maka itu akan sangat membantu untuk kita Adapun yang kedua, yaitu sholat yang ada makamnya, ada kuburannya. Ya, Maka di sini sudah ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi bersabda la'anallahu al-yahud wa la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. La tusalli ala qabr. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau salat ya menghadap kubur. Ya atau di sini juga di sampingnya atau di kanannya, di kirinya, di belakangnya di mana di situ termasuk lingkungan masjid, maka itu terlarang. Ya. Adapun kalau orang mengatakan kuburan Nabi berada di Masjid Nabawi, maka itu awalnya di luar masjid, kemudian ya pada uh, kekuasaan Khalifah Marwan ya, kemudian dimasukkan dan para sahabat yang ada pada saat itu mengingkarinya dengan adanya hadis Nabi SAW tersebut. Maka tidak boleh sholat di situ, ya, dan e, apa namanya mencari masjid yang tidak ada kuburannya demikian. Dan kita lihat jangan kepada orang lain. Kita lihat petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik petunjuk adalah uh, eh, kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah apa sebaik-baik perkataan kita belum sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang itu ya, kita tidak akan uh, melihatnya sebagaimana Nabi uh, Imam Malik mengatakan ya apa namanya kullu ahad yukhad wa yurad illa sahibu hadal kubur. Setiap orang bisa diambil dan bisa ditolak perkataannya kecuali pemilik kuburan ini yang ditunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya, syukron jazakallah dan demikian untuk Bapak ada yang berada di Bogor dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya dan sudah ada Ibu Lia yang berada di Jakarta. Silakan Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Uh, Ustaz, uh, eh, anak kan punya putra yang baru berumur 8 tahun. Uh, bagaimana ya Ustaz cara anak membujuk dan mengajak putra anak jika pada saat ia disuruh sholat, ia terus-terus menunda waktu sholatnya dan malah kadang suka balik marah gitu. Uh, apakah anak boleh memarahinya? Uh, itu saja Ustadz, uh, eh, tapi dengan tanpa memukul ya Ustadz yang memarahinya. Uh, Ana mohon sarannya. Uh, syukron. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan Ibu Lia ini uh, senada dengan pertanyaan di beberapa pesan singkat kita. Saya silakan. Afwan dari tadi memang nggak masuk Eh, eh, kami ulangi Ustaz. Eh, ya, iya, bagaimana eh, ini ada seorang ibu yang memiliki seorang anak untuk eh, menyuruhnya sholat itu eh, kadang dia meninggalkan sholat atau me, waktu sholat gitu. Nah, bagaimana cara mendidik anak kita supaya eh, mereka untuk tidak lalai di dalam sholatnya eh, dengan cara tidak kekerasan? Ustaz? Iya, iya memang ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua muru auladakum bis shalah ya idza balagu sab'an ya kama qala sallallahu alaihi wasallam perintahlah anak-anakmu salat ketika sudah berumur 7 tahun ya wadribuhum idza balagu asran dan pukullah mereka kalau sudah berumur 10 tahun tentu bermukul di sini adalah mukul dengan tujuan mendidik makanya di sini orang Arab itu mengatakan Dorob darabtu waladi ta'diban tak ta'ziba. Aku mukul anakku tak ta'diban yaitu memberikan pelajaran. La ta'ziba bukan mengazabnya, bukan menyiksanya. Maka sebelum ini tentu saja akhir dari segalanya. Ya, akhir dawa al-kai. Ya. Akhir dari pengobatan kai yaitu dengan di apa namanya dengan api. Artinya itu akhir dari segalanya. Tentunya haruslah ada tindakan-tindakan preventif tindakan-tindakan yang antisipasi sebelumnya mungkin dengan pertama diantaranya tentu harus kita memberikan contoh yang baik ya contoh yang baik karena anak-anak itu akan melihat apa yang dia lihat akan mendengar apa yang dia dengar akan melakukan apa yang dia lihat dan dia dengar ya dan perbuatan itu jauh lebih dahsyat daripada ucapan semata. Ya, bagaimana orang mengatakan lisanul uh, hal asyad ya, min lisanil maqal bahwa perbuatan justru lebih lebih apa lebih jelas daripada sekedar ucapan. Ya, maka kita berikan contoh teladan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, ya, dilakukan sejak dini, sejak anak-anak itu masih bisa uh, apa namanya gampang untuk kita beritahukan dan kita rangsang dengan hadiah. Tidak ada masalah. Rangsang dengan hadiah yang pada akhirnya kita juga sambil kita ajarkan, kita sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu berdialog dengan mereka, kita sholat ini mengharapkan pahala Allah, karena takut dengan siksa Allah, sampaikan tentang neraka, sampai tentang surga. Sehingga mereka juga di samping mendapatkan perhatian dari kita dengan hadiahnya, kita juga memberikan gambaran tentang perbuatan tersebut untuk tujuan-tujuan kehidupan nanti di akhirat. Kemudian kalau memang kalau sudah terlanjur, kalau sudah anak-anak sudah pada besar, maka di sini ya apa namanya e, perhatikan dengan siapa anak-anak itu berteman. Nah ini juga kita harus perhatikan karena anak-anak itu kadang-kadang anaknya baik tapi temannya enggak sehingga bisa ikut dengan dengan temannya ya bisa karena karena malu dengan temannya untuk berbuat baik karena temannya nggak sholat, dikatakan, wah kamu jangan sok begini, kan dia bisa malu. Ya, oleh karena itu, sedini mungkin perhatikan dengan siapa berteman anak-anak kita. Ya, kalau bisa, meskipun temannya itu kita pengaruhi, ya anak meskipun temannya tidak bagus, ya kalau memang nggak bisa lepas dari teman, juga kita harus bisa merangkul semuanya. Karena yang namanya dakwah perbaikan tidak memilih anaknya siapa, kita coba rangkul semuanya ya kita rangsang dengan apa yang mereka senang ya selama itu tidak bertentangan dengan syariat maka kita pakai dengan cara-cara seperti itu ya kalau tidak memang kekerasan dalam pengertian di sini bukan penyiksaan karena orang Arab mengatakan darabtu waladi dan la takziba. aku mukul anakku takdib pelajaran bukan untuk menyiksa dan memang bahasa hadisnya buat ribu fukul mereka kalau sudah sepuluh tahun tidak mau mengerjakan sholat itu akhir dawa itu akhir dari dari penyelesaian namun sebelumnya tindakan-tindakan preventif antisipatif ya harus kita lakukan yang paling penting adalah contoh dari orang tua demikian ya terima khairan dan demikian untuk Ibu Lia yang berada di Jakarta selanjutnya masih di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Abu Muhammad yang sedang berada di perjalanan silakan Abu Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Iya, mungkin bisa dikecilkan radio monitornya Pak ya. Ya. ya. Uh, begini Ustaz, uh, Ana ditunjuk untuk jadi imam di masjid dekat rumahnya. Kebetulan uh, di masjid tersebut uh, terubahnya hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan sekarang malah berlebihan mereka menulis-nulis uh, kaligrafi dan anak sudah sampaikan hujannya dan anak sudah berikan buku-buku literatur masalah hujannya tapi tetap malah nah di, di, dikatakan uh, waktu rapat terakhir uh, ketua DKM ngomong kita tidak sunah sunahkan di sini. Nah dengan dengan kata-kata itu anda merasa agak sakit hati. Nah apakah sakit hati anda itu ikhlas? Uh, karena anda meninggalkan masjid itu dan uh, pergi ke masjid yang lebih bagus gitu. Apakah anda uh, apa, meninggalkan itu ikhlas atau gimana menurut Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Ustaz? Tidak saya. Awal, ya. Iya. Tidak tidak terdengar. Iya, uh, iya saya, saya ulangi. Uh, ada eh, pertanyaan dari Al Habu Muhammad yang sedang berada di perjalanan bahwa beliau itu ditunjuk sebagai imam di suatu masjid. Oh iya. Iya dan uh, di masjid itu ternyata tidak uh, ditegakkannya sunnah dengan uh, berkata bahwa di sini tidak ada uh, penegakan sunnah dan dia merasa sakit hati sehingga dia uh, pergi ke masjid lain. Nah, apa tindakan dia itu benar, Ustaz? Iya. Uh, langkah pertama ketika melihat persoalan itu kita harus perhatikan definisi sunnah. Ya. Apakah definisi sunnah tersebut yang dimaksud lawan bid'ah atau definisi sunnah tersebut lawan dari uh, wajib. Ya. Kalau definisi, sun, definisi sunnah lawan dari bid'ah, maka itu kemungkaran. Kalau definisi, definisi sunnah lawan dari wajib, ya bisa terjadi itu persoalan khilaf, ya perbedaan antara para ulama dalam memandang persoalan tersebut. Ya. Maka kalau yang pertama ya defi masih dimaksud dengan sunnah adalah bid'ah ya maka di sini jelas merupakan kemungkaran man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi fa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi maka barang siapa melihat kemungkaran dengan matanya melihat dengan sendirinya kemungkaran ya maka rubah dengan tangan dengan kekuasaan ini milik orang yang memiliki kekuasaan ya atau kalau bisa tidak bisa dengan lisan. Nah, ini milik orang yang memiliki ilmu. Nah, kalau tidak mampu dengan hati, ini milik orang-orang awam yang tidak memiliki apa-apa. Ya, yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki ilmu dengan hatinya. Nah, itu selama-lamanya iman. Ya. Atau memiliki eh, apa melihat masalah dari masalahnya tidak maka dengan apa namanya dengan dengan hatinya ini dalam pengertian kalau benar-benar itu kemungkaran ya maka di sini uh, saya kita tafsil ya apakah sunnah di situ lawan dari bid'ah kalau memang sunnah dimaksud lawan dari bid'ah maka ini kemungkaran ya apakah sunnah lawan dari wajib ya di mana dikerjakan tidak mas dapat pahala kalau ditinggalkan tidak berdosa ya maka di sini terkadang terdapat perbedaan ulama dalam masalah tersebut terhadap hukum-hukumnya nah maka di sini kita kembalikan kepada hal tersebut kalau seandainya yang pertama maka tidak salah Ya, kalau kita harus ada apa namanya e, ingkar mungkar dengan hati kita, ya. Bahkan kalau ada orang yang berkata seperti itu, ya, sebagaimana dalam firman Allah, "Idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih." Apabila kalian mendengar ayat Allah dikufuri, diingkari, diperolok-olok maka janganlah duduk bersama mereka sampai mereka kembali kepada pembicaraannya. Maka meninggalkan itu sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu fatwanya yaitu konsekuensinya lah meninggalkan apa namanya tempat tersebut ya ketika memang tidak kuasa untuk bisa merubahnya. Kalau memang itu definisi, ya dimaksud dengan sunnah lawan dari bid'ah. Maka di sini yang perlu kita garis bawahi kepada semua pendengar roja dan kepada ikhwan semuanya, bagaimana mendefinisikan sesuatu jangan sampai di sini keliru mendefinisikan kemungkaran dengan khilaf itu jangan sampai tercampur aduk ya karena apa saya barangkali pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan satu kaidah yaitu ketika saya melihat orang lain berbeda dengan saya maka orang tersebut kemungkinan cuma dua kalau tidak benar salah ya kalau memang kita belum tahu benar atau salah maka tentunya kita tidak boleh bersikap karena kalau kita mensikapi sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, ya, kena teguran Allah dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 36, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kan anhu mas'ula." Jangan engkau bersikap, berbicara, berpendapat sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya. Pendengaran, penglihatan, hati semua akan diminta tanggung jawab. Ya, maka kalau kita melihat orang berbeda dengan kita, berbeda dengan saya, dan saya tidak tahu, saya tidak boleh bersikap. Saya mencari tahu dulu. Mencari tahu dulu. Ya. Oh, ternyata yang seperti itu ada dalilnya. Ya, maka manfaatnya saya dapat ilmu yang baru. Namun kalau langsung saya bersikap karena dia berbeda dengan saya, kenapa engkau kok begini? ya ternyata ada kalau kita tahu bahwa itu ada dalilnya sementara kita sudah mensikapi orang atau menyalahkan orang yang ekstrimnya maka di sini akan timbul persoalan di masyarakat kemudian apa kemudian kita malu ya ternyata orang itu benar namun kalau memang betul setelah kita mencari bahwa dia salah ya maka dia juga saudara kita ya dia muslim maka bagaimana kita memberikan nasihat kepada dengan cara yang baik dan kita ingat sabda Nabi SAW ya ketika melihat persoalan tersebut la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairlaka min humurin na'am bahwa engkau menjadi perantara orang mendapat petunjuk Allah lebih baik daripada unta merah. Demikian juga dan yang lainnya Nabi bersabda man dalla ala huda falahu ajru mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika syai'a. Bahwa Eh, barang siapa yang memberikan petunjuk kepada orang lain, kemudian orang itu mengikutinya, dia mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Maka kita melihat orang yang benar berbuat salah ya sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam kitab ilmi Kitabul Ilmi beliau mengatakan ketika Imam Syafi'i itu ditanya bagaimana orang yang mempelajari ilmu kalam kata Imam Syafi'i orang ber, ber, yang, yang yang belajar ilmu kalam ya filsafat dia dipecut dengan sandal dan diarak. Nah, Syaikhul Islam ketika ditanya tentang masalah ini beliau mengatakan orang yang salah itu dilihat dengan dua pandangan yaitu pandangan ainul syara dan ainul qadar pandangan syar'i dan pandangan kodar, pandangan takdir. Pandangan syar'i bahwa orang yang salah tentu ada hukumannya. Pandangan kodar adalah orang yang salah kita lihat dengan penuh apa namanya kasihan ya bahwa orang tersebut salah akan mendapatkan ancaman hukuman di hadapan Allah Swt. Maka kalau kita melihat tetap dia saudara kita meskipun dia berbuat salah misalkan tahu itu betul-betul mungkar, betul-betul salah, maka kedepankan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak ber, tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Maka ketika kita bisa merasakan nikmatnya sunnah, bisa merasakan nikmatnya di atas sunnah, maka bagaimana itu bisa dirasakan oleh saudara kita? Dan kalau kita memiliki pandangan dari, dari, kacamata seperti kacamata seperti ini, yang ada adalah bagaimana bisa menggeret orang tersebut ya dengan upaya-upaya hikmah tidak eh, sesuai dengan syar'i, bukan mudahana ya mudahana toleransi dengan mengorbankan agama, maka itu yang harus kita kedepankan ketika melihat saudara-saudara kita salah. Namun tentunya kembali kepada keadaan kita dan kemampuan kita. Dan kepada Bapak tadi ya kalau dikatakan uh, tidak salah ya tidak salah ya kalau dikatakan benar secara mutlak juga tidak demikian maka kita perhatikan persoalannya dulu karena persoalan ini banyak terjadi di masyarakat kalau memang sunnah lawannya bid'ah dan tidak memiliki kuasa untuk itu daripada terfitnah ter bisa apa namanya uh, rusak ya agama kita maka kita tinggalkan dan kalau ada orang yang mencaci maki sunnah mencaci maki agama ini maka tinggalkan Idza sami'tum ayatillah yuqaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ya. Kalau kalian mendengar ayat Allah di, diingkari, diperolok, jangan dulu bersama mereka. Tinggalkan sampai mereka beralih pada pembicaraan yang lain. Iya. Allah alam. Ya, tapi demikian sekian jazirul khair dan uh, mudah-mudahan uh, Al-Akh Abu Muhammad ini tidak salah langkah dalam sikap dan menyikapi dalam menyikapi masalahnya dan tetap hati-hati dalam perjalanan. Dan bagaimana Ustaz? Masih ada waktu Ustaz? Iya. Masih ada um, waktu. Terakhir lima menit barangkali atau terakhir. Iya, satu pertanyaan terakhir tadi ya. ya. Kita angkat dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Yoga di Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya, Ustaz. Ustaz, apakah uh, itu sudah pasti ikhlas? Iya. Iya. Bagaimana tidak? Karena khusyuk dia menghadapkan hatinya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya. Orang yang khusyuk menghadapkan hatinya hanya untuk Allah. Bukan untuk yang lain. Nah, ketika kita mempersembahkan segalanya untuk Allah, itulah ikhlas. Dan ketika orang hanya Allah yang dia ingat. Itulah khusyuk. Ya, itulah khusyuk dengan rasa takut kepada Allah, khusyuk kepada Allah, tunduk hati. Ya, maka itulah keikhlasan. Demikian barangkali Sampai di sini wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fik. Semoga Allah menjaga antum sad dan keluarga dan eh, berkah dari ilmu yang antum sampaikan. Dan demikian ikhwatul Islam azan yang Allah ayakum pendengar radio Roja yang semoga Allah rahmati dan muliakan satu kajian langsung yang telah kita ikuti bersama dari pembahasan tazkiyatun nufus yang disampaikan oleh Ustaz Mahfud Umri hafizahullah taala. Mudah-mudahan apa yang kita simak di pagi hari ini mendapatkan tambahan hasanah keilmuan kita dan dapat kita amalkan di kehidupan kita di sehari-hari dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan kami mengucapkan pula syukuran jazakumullah khairan kepada Anda para pendengar sekalian yang telah menyimak acara kami di pagi hari ini. Terus bagi Anda yang telah bergabung di line telepon ataupun di pesan singkat yang telah mengirimkan pertanyaannya begitu banyak sekali, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak dapat kami ajukan secara keseluruhan dari pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan mudah-mudahan di kesempatan yang lainnya Anda dapat menanyakannya kembali. Dan setelah beberapa jeda berikut ini akan kami hadirkan beberapa pengumuman agenda kajian yang dapat Anda hadiri kesempatan pekan ini. Dan dari studio kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رجع كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم رجع تجل من